Di antara persyaratannya, para ulama membagi persyaratan itu yang pertama adalah al-quwwah. Kekuatan. Terwujudnya adanya kekuatan di barisan kaum muslimin walaupun orang kafirnya adalah kafir ardi bukan kafir dini atau kafir muahad atau kafir mustad Kafirnya kafir harbi, mau menyerang kita, menyakiti kita, mengganggu kita. Maka syarat pertama adalah kekuatan. Para ulama membagi kekuatan ini menjadi dua jenis. Kekuatan yang pertama adalah al-quwa al-hissiyah. Kekuatan fisik kekuatan fisik muslimin, persenjataannya, darat, udara, laut kalau di masa sekarang ya. Nah, kemudian barakallahu kekuatan teknik tempur. Teknik tempur. Ini sekarang kita mau pakai serangan darat atau serangan udara. Punya kekuatan. Ini dipersyaratkan karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan syariat aturan terkait dengan jihad yang disebutkan di dalam ayatnya wa'idu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum ini syariat jangan kemudian jihad itu hanya bermodalkan petikan takbir Allahu akbar keberanian enggak kata Allah wa'idu lahum ini perintah ini syariat syariat Islam persiapkan oleh kalian Mastata'tum min kuwas semaksimal mungkin dari bentuk kekuatan. Baik itu kekuatan berkuda ya, atau pasukan pemanah dan yang semisalnya. Ya kita sudah punya kekuatan kata mereka. Kita punya kekuatan, punya senjata. Allah persyaratkan kekuatan yang diminta oleh Allah kekuatan yang diperintah oleh Allah ada syaratnya. Apa kata Allah? Turhibu nabihii. adu Allah wa aduwakum. Kekuatan yang dapat membuat takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Kekuatan yang membuat gentar, ketakutan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Turhibu nabihii. adu Allah wa aduwakum. Berarti mempersiapkan kekuatan untuk jihad itu bagian daripada ibadah. Persyaratan terwujudnya jihad. Sekarang kita lihat. Sebelum kita masuk membahas jenis kekuatan yang kedua. Ya, saya ulangi persyaratan pertama apa tadi? Al-Quwa. Al-Quwa terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya Al-Quwa Al-Hissiyah yaitu kekuatan fisik dan persenjataan serta teknis tempur. Bagian pertama ini saja kita lihat muslimin sekarang punya kekuatan. Kaum muslimin tercerai-berai dalam beberapa negara, ya kan? Yang ini perang, yang lain nggak bisa bantu. Nah, kaum muslimin senjatanya juga lebih minim dibandingkan kekuatan kafir. Mereka bisa bergabung. Mau menyerang satu negara muslim bergabung Amerika, Prancis, Inggris, Jerman bersatu. Ya, nah, kita tidak. Berarti dari kekuatan ini pun kita kalah. Kita punya apa roket-roket, ya. tapi roketnya itu rakitan. Tahu rakitan? rakitan itu buatan sendiri. Ya. Ada sisa-sisa roket yang dulu diperbaiki, dibuka lagi, pasang lagi, ya. lempar ke set ke negeri. Seperti yang terjadi di beberapa negara Muslim, terkhusus saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah memberikan kepada mereka jalan keluar yang baik. Ini lepas roket, masuk ke daerah Yahudi dilaporkan telah kaum mujahidin melepaskan satu roket. Ternyata roketnya tidak meledak. Karena TNT-nya itu basah. Sudah lama disimpan. Ya. Yahudi pinter dan licik. Yahudi jahat memiliki media. Langsung mereka menyiarkan. Itu. Mujahidin Palestina melanggar perjanjian damai. Mereka menyerang. Tapi tidak berhasil kadang masuk proyeknya eh, ke kafe, kafe milik Yahudi. Tahu kafe ya? Iya. Tempat maksiat. Iya. Yang terbunuh empat orang preman-preman penjahat-penjahatnya Yahudi. Ya. Yang pemerintah Yahudi juga sudah capek ngurus mereka. Ya. Belum mati. Pezina-pezinanya perempuan yang mati. Ya. Empat orang Yahudi kalau dengan media massa yang mereka miliki cetak maupun elektronik ya, sedunia ya, disiarkan. Ini mereka melanggar perjanjian. Besok atau lusa atau sepekan Yahudi kirim pesawat-pesawat tempur ke negeri muslimin. Nah, kalau tadi yang diserang kafe-kafe Yahudi atau kadang-kadang tidak meledak, sekarang yang diserang adalah kampung muslimin. Sekolah-sekolah muslimin masjid-masjid muslimin, wanita-wanita muslimah, kakek nenek bayi-bayi. Tadi mati empat orang Yahudi, preman, penjahat, dibalas dengan seratus muslim dan muslimah mati. Ini kekuatan sudah terwujud? Jawabannya belum terwujud. Barang siapa yang memaksakan diri menyerukan jihad dalam keadaan seperti ini, sungguh dia adalah pengkhianat muslim. Sungguh dia pengkhianat muslimin dan muslimat. Yang tidak mau diberi nasihat. Ini satu persyaratan yaitu kekuatan fisik. Di antara kekuatan yang dipersyaratkan adalah yang kedua kekuatan al-quwah al-ma'nawiyah kekuatan yang bersifat maknawi yaitu dalam bentuk apa iman muslimi takwanya muslimi ibadahnya muslimi ukhuwahnya muslimi tauhidnya muslimi ini dipersyaratkan kenapa karena satu kemaksiatan bisa menjadi sebab terhalangnya Nasrullah satu kemaksiatan bisa menjadi terhalangnya pertolongan dan kemenangan dari Allah. Kalau Allah sudah tidak menolong kita, siapa lagi yang akan menolong kita? Iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman yansurukum min ba'di. Kalau Allah hendak menolong kalian, memberi kemenangan kepada kalian, siapa lagi yang bisa mengalahkan kalian? Siapa? Tidak ada. Karena Allah sudah menolong kita. Tapi kalau Allah membiarkan kita, tidak mau menolong kita, lalu siapa yang mau menolong kalian wahai mukminin selain Allah? Nah, al nasr pertolongan dan kemenangan, lahu asbab. Ada sebab-sebabnya. Sebagaimana kekalahan juga lahu asbab. Kita lihat sekarang muslimin banyak yang gak sholat, banyak yang makan dari hasil riba, ya. banyak juga yang saling membolimi. Dan bahkan masih banyak dari umat ini saudara-saudara kita yang jatuh kepada perbuatan kesyirikan. Ada yang berdoa di kubur-kubur, meminta rezeki, meminta anak. Ada yang meyakini selain Allah mengetahui perkara yang lain, kalau ada bendanya yang kehilangan atau kecurian, datang ke dukun. Datang ke tukang ramal. Ini syirik. Belum lagi di tengah-tengah muslimin. Masih banyak akidah-akidah menyimpang. Antum lihat di uh, di Palestina misalnya dan di Lebanon di situ ada kelompok namanya Hizbullah. Iya. Pernah dengar nama kelompok ini? Yang dipimpin oleh Sayyid Hasan. Sayyid Hasan Nasrullah. Kelompok ini adalah kelompok yang berakidah Syiah Rafidhah. Menyatakan meyakini Abu Bakar dan Umar adalah kafir. Meyakini bahwa Sayyidah Aisyah istri Rasul adalah wanita pezina. Subhanallah amma yakulun Subhanallah amma yasifun Maha suci Allah dari ucapan-ucapan mereka itu Ini kelompok Hizbullah Pengagum dan penyanjung Humaili Yang sekarang kuburannya di Iran Di Tawafi Tawaf Menyerupai Ka'bah Nah, menangis, ada yang minta anak, ada yang minta pangkatnya e, naik, jabatannya naik, ada yang minta e, kesehatan, kesembuhan. kira tidak, apa mungkin Allah menolong? Kita masih ingat peristiwa Hunain. Perang Hunain pernah dipukul mundur muslim. Sempat dipukul mundur. Siapa panglimanya? Rasul panglima terbaik di muka bumi. Nabi. Siapa mujahidinnya? Seperti kita. Ya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ibnu Mas'ud. Eh, para sahabat-sahabat kibar yang pernah dijamin jannah oleh Allah. Dipukul mundur oleh kaum kafir. Apa sebabnya? Kesalahan apa? Apa ada kesyirikan? Atau ada pasukan mujahidin bersama Rasul yang nggak sholat? Jawabannya hanya karena ujub. Tahu ujub ya? Berbangga ya? Berbangga. Saya katakan hanya. Karena memang sering di antara kita menganggap kecil dosa itu. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa yawma إذ أعجبتكم كثرتكم ولم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين Ingat kata Allah perang Hunain. Ketika kalian dipukul mundur, di saat kalian pada waktu itu berbangga dengan kebaik jumlahnya pasukan. Jumlah pasukan muslimin pada waktu itu banyak sekali. Sampai diriwayatkan ketika pasukan bagian terdepan mengitari gunung, mau ke arah sini, bagian belakangnya masih melihat. Ini gunung besar. Luar biasa jumlahnya. Senjatanya lebih lengkap dari pertempuran-pertempuran sebelumnya. Sebagian sahabat yang masih baru masuk Islam dan jumlahnya sedikit menyatakan kali ini kita menang. Kali ini kita akan menang melawan orang kafir. Yang mengucapkan ini bukan sahabat-sahabat tinggi. Baru masa keislamannya. Dan jumlahnya sedikit. Tetapi jadi sebab dipukul mundurnya pasukan muslim di sana ada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu bagaimana dengan sebuah pasukan yang sebagiannya berakidah syiah sebagiannya meyakini bahwa Allah itu berada di mana-mana bukan berada di atas arsh beristiwa di atas arsh ya. bagaimana akan ditolong oleh Allah subhanahu wa taala maka sekarang ini tugas kita adalah mempersiapkan muslimin. Ayo yang gak sholat, ayo ke masjid, ayo sholat, sholat. Anak-anak, putra-putra yang masih tidak berbirul walidai. tidak menghormati ayah dan ibunya. Ayo jangan, tobat kamu. Bertobat kepada Allah. Para istri yang masih tidak menghormati suaminya. Ayo, kamu wahai istri, takut kepada Allah. Dan seterusnya, semua yang disiapkan. Yang masih datang ke kubur-kubur, meminta-minta kepada penghuni kubur, minta rizki, anak dan yang kesembuhan dan yang lainnya. Kita nasihati. Ayo wahai umat, bangkit. Ini namanya al kuwah al-ma'nawiyah. yang persyaratan kedua sekarang. Kita selesai dari persyaratan pertama yaitu al kuwah terbagi menjadi dua jenis, al kuwah isya dan al maknawiyah. Persyaratan kedua untuk boleh dilaksanakannya jihad adalah satunya tongkat komando. Komando itu harus satu. Nggak boleh bercerai-berai. Tidak boleh terpecah belah. Komando, ya, tongkat itu harus satu. Siapa yang ditaati? Siapa yang akan ditaati? Hari ini kita menyerang. Menyerangnya dari mana? Dari arah sana. Hari ini kita menyerang dari mana? Serangan udara. Hari ini kita mundur. Hari ini kita ofensif. Besok kita defensif. Bisa difahami ofensif, defensif, ha? Nah, orang Malaysia lebih paham bahasa Inggris daripada kita. Ha. Kalau tongkat komando tidak satu, ini problem. Walaupun senjatanya lengkap, Walaupun pasukannya, tentaranya banyak, jaisnya banyak, ya. Tapi kalau komando tidak satu, kan habis lemah. Kita lihat sekarang contoh saja di Palestina. Di sana itu ada beragam kelompok. Ada Hamas, ada Fatah, ada Jihad Islami, ada orang-orang Al-Qaeda, ada ini dan itu, ini dan itu, macam-macam benderanya macam-macam ada yang hitam ada yang hijau ada yang uh, beragam warna nah, benderanya Royal. eh, ya, royal. pasukan jihad islami hari ini mereka menyerang dari perbatasan jalur Gaza sebelah barat kelompok Hamas sedang latihan latihan perang. Yang ini temannya menyerang, yang ini santai latihan. Barangkali itu Atau mungkin jihad seperti ini ditertawakan kita. Kekuatan kita itu bukan jenis kekuatan yang Allah sebutkan turhibu nabihi adu Allah wa Kekuatan yang membuat takut musuh Allah dan musuh musuh kalian. Ini tentang jihad. Sehingga dengan ini kita menyatakan, loh kalau begitu nggak ada jihad. Kenapa kalau tidak ada? Apa tidak ada dakwah? Masih banyak pintu ibadah yang lainnya. Ayo kita persiapkan sama-sama. Barakallahu fikum. Para hadirin yang saya muliakan,